Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'id. Hadis selanjutnya hadis yang ke-304 dari Rabi'ah Al-Jurashi dari Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahara bersengaja untuk puasa pada hari Senin dan Kamis. Isi hadis ini antusias Nabi untuk berpuasa di dua hari ini, hari Senin dan hari Kamis. Sedangkan hikmah semangat Nabi ini disebutkan dalam hadis berikut. Dari Suhail ibn Abi Saleh, dari ayahnya Abu Saleh yang nama aslinya Zakwan Az-Zayyad. Dari Abu Hurairah radul anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahasanya amal itu disodorkan dan dilaporkan pada Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka aku ingin ya, amal-amalku disodorkan dalam keadaan aku berpuasa. Catatan kaki dua diatkan oleh At-Tirmidzi dalam jamiknya di sanatnya terdapat perawi bermasalah yaitu Muhammad ibn Rifa'ah yang statusnya makbul. Namun hadis ini punya syahid sehingga ya takawabihi dia menjadi kuat dengannya alias Hasan li sahidnya dari jalur Usamah bin Zaid. Eh, Ay artinya Nabi berpuasa pada dua hari ini karena amal itu disodorkan dan dilaporkan pada dua hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau Shallallahu alaihi wasallam ingin amalnya disodorkan dan dilaporkan dalam keadaan beliau berpuasa. Maka pelaporan amal itu ada yang harian, yaitu amal di malam hari, yurfa diangkat dan dilaporkan sebelum siang dan amal siang hari dilaporkan sebelum datangnya malam. Kemudian ada pelaporan pekanan, yaitu amal satu pekan dilaporkan pada dua hari yaitu hari Senin dan Kamis. Kemudian yang ketiga ada pelaporan tahunan, yaitu to'rat yang dilaporkan di setiap bulan Syakban. Ya. Dan terdapat dalam Sahih Muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa hari Senin, maka beliau mengatakan, "Zaka itu adalah hari aku dilahirkan." Maka ini hikmah yang kedua ya, disyariatkannya puasa pada hari Senin. Ada dua hikmah. Yang pertama adalah karena itu adalah hari pelaporan amal. Yang kedua, ya, ini adalah hari kelahiran Nabi. Kemudian dari Khaisamah dari Aisyah, Aisyah mengatakan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sering berpuasa pada satu bulan pada hari Sabtu, Ahad dan Senin. Nanti di bulan berikutnya Selasa, Rabu dan Kamis. Catatan kaki ada sini juga diatkan oleh Tirmidzi di jamiknya dan beliau komentari. Uh, Abdurrahman bin Mahdi meriatkan hadis ini dari Sufyan, namun dalam riat ini tanpa walam yarfa'hu tidak dimarfukkan. Kata Ibnu Hajar wa asbah. Tidak marfu ya tidak marfu itulah yang asbah lebih serupa pada kebenaran. Artinya lebih kuat. Ai ada marfu'ul hadis tidak marfu'nya hadis ini asbah itulah yang lebih serupa dengan kebenaran, artinya yang lebih mendekati kebenaran dibandingkan versi yang merofakkannya. Maka menurut Ibnu Hajar yang tepat di sini mauquf. Ya, maka dalam hadis ini dari tinjauan yang riwayat marfu' menjelaskan kalau Nabi saw puasa tiga hari setiap bulannya. Wa idza kanat hadhil ayyam maka jika tiga hari tersebut adalah ayam mulbit misalnya, maka ayam mulbit itu posisinya berbeda-beda dari satu bulan ke bulan yang lain. Di satu bulan ayam mulbit itu bertepatan dengan Sabtu Ahad dan Senin. Dan di bulan yang lain bertepatan dengan Selasa, Rabu dan Kamis dan demikian seterusnya. Wahada maka di sini menunjukkan bahasanya hari Sabtu jika bertepatan dengan ayam mulbit atau hari Arafah atau Asura atau berpuasa pada hari Sabtu bersama dengan hari Jumat itu tidak mengapa puasa pada hari Sabtu ketika itu. Sehingga yang terlarang puasa Sabtu yang terlarang adalah idza kusida jika niatnya mengkhususkan Sabtu untuk berpuasa. Ibn Taimiyah mengatakan berdasarkan penjelasan ini maka hadis Nabi janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu artinya janganlah kalian bersengaja puasa pada hari Sabtu secara khusus ila fil fardi kecuali itu puasa yang wajib. Ini, maka puasa pada hari Sabtu itu diperbolehkan jika tidak dengan niat taksis. Namun karena niat arafah atau niat asura atau karena ayam melebit atau yang lain. Dari Abu Salama ibn Abdurrahman dari Aisyah radhiallahu anha Aisyah mengatakan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak daripada puasa di bulan Sya'ban. Penjelasannya di sini menjelaskan apa yang telah terdapat dalam hadis Aisyah yang lewat bahasanya Nabi puasa seluruh bulan Sya'ban kecuali beberapa hari saja. Dari Yazid Ar-Rishki, aku mendengar Mu'adzah, Mu mengatakan, aku berkata kepada Aisyah, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa tiga hari setiap bulannya? Aisyah mengatakan iya. Min ayyihi kana yasumu. Di bagian manakah dari bulan yang biasa Nabi pilih untuk puasa tiga hari. Kalau ya, Aisyah mengatakan karena yubali min ayhi soma. Nabi tidak peduli dari manakah dari bagian manakah dari bulan Nabi berpuasa. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, Yazid Arisku adalah Yazid Ad-Dubai Al-Basri dan dia perawi yang fiqah. Rawa anhu mengambil riwayat darinya, artinya dia gurunya Syu'bah dan eh, Abdul, Waris ibn Sa'id, Ahmad ibn Zaid, Ismail ibn Ibrahim, dan sejumlah para imam-imam hadis yang lain. Dan dia adalah Yazid Al-Qasim, disebut juga Al-Qasam. Arisku eh, itu dalam bahasanya orang Basrah artinya Al-Qasam, tukang pembagi. Fihi maka isi hadis ini tidaklah mengapa bagi seorang hamba eh, Fi sati ayam al-mustahab tentang puasa tiga hari yang dianjurkan berpuasa di tiga hari tersebut. Mingkuli syahrin. Di setiap bulannya maka tiga hari tersebut boleh ayasumaha fi ayi waktim nasyahr. Boleh dikerjakan di waktu apapun dari bulan tersebut. Boleh awal bulan, boleh tengah bulan, boleh akhir bulan. Itulah yang dimaksudkan dengan perkataan da Aisyah radhiallahu anha karena yubali min ayyihi soma beliau tidak peduli bagian mana dari bulan Nabi berpuasa dari Hisam bin Urwah bin Zubair dari bapaknya Urwah bin Zubair dari Aisyah Aisyah mengatakan hari Asro adalah satu hari puasa eh, satu hari yang orang Quraisy sudah puasa di hari tersebut di masa jahiliyah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah juga pun juga berpuasa ketika masih di Mekah. Falam maqadimal Madinata tatkala Nabi tiba di kota Madinah Nabi berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Falam matatkala puasa Ramadan diwajibkan karena Ramadan huwal farida maka puasa Ramadanlah puasa yang wajib dan ditinggalkan ditinggalkanlah asura artinya ditinggalkan wajibnya berdasarkan kalimat setelahnya, siapa yang puasa pada hari Asyura maka silahkan puasa, siapa yang tidak puasa juga silahkan. Artinya hukumnya sunnah. Tidak lagi wajib penjelasannya. Hari Asyura adalah tanggal 10 di Syahrullah Al-Muharram. Wasiamuhu dan puasa Asyura adalah puasa karena syukur kepada Allah. Karena Asyura adalah hari Allah selamatkan Musa dan kaumnya itu Bani Israel dan hari Allah membinasakan Fir'aun dan kaumnya. Lantas Nabi Musa alaihissalam berpuasa asura karena syukur kepada Allah. Demikian juga Nabi dan orang-orang beriman berpuasa asura karena syukur kepada Allah. Perkataan Aisyah karena asura yauman tasumu Quraisyun fil jahiliyah La'ala boleh jadi puasa asura di masa jahiliyah dari antara perkara yang masih tersisa ingdam di masyarakat jahiliyah malam lam yatabaddal yang belum berubah yang belum diganti dari ajaran Ibrahim alaihissalam. Maka dimungkinkan itu adalah ajaran Nabi Ibrahim yang masih tersisa di masyarakat Mekah. maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu falamma qadimal Madinah tasumahu Artinya tatkala Nabi tiba di Madinah, Nabi melanjutkan puasa Asyura. Dan Nabi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Terdapat dalam hadis yang sahih yaitu Sahih Bukhari dan yang lain dari Ibnu Abbas radhiallahu anhu terdapat riwayat yang memperjelas masalah ini. Fakal di sana Ibnu Abbas mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah. Nabi melihat orang Yahudi berpuasa pada hari Asura. Fakalan Nabi bertanya, Mahada, apa ini? Kalau orang Yahudi mengatakan ini adalah hari yang baik, ini adalah hari Allah selamatkan Bani Israel dari musuh mereka yaitu Fir'aun. Lantas Musa pun berpuasa. Maka Nabi sampaikan anak ahak kubi Musa mingkum. Aku lebih berhak untuk mengikuti Musa dibandingkan kalian. Maka Nabi puasa Asura dan Nabi perintahkan para sahabat untuk puasa. Perkataan Aisyah, Nabi memerintahkan puasa Asura ini menunjukkan bahasanya puasa hari Asura di awal Islam karena ala sabilil ijab diperintahkan dengan status wajib. Karena hukum asal perintah menghasilkan hukum wajib. Kemudian fala mafturita Ramadan dan seterusnya. Fasara setelah Ramadan diwajibkan jadilah puasa Asura setelah diwajibkannya puasa Ramadan jadi puasa yang dianjurkan bukan puasa yang wajib. Wasunnah dan yang sesuai dengan tuntunan dalam puasa Asyura adalah ditambahkan puasa pada hari 9 ma'ahu bersama e, Asyura tanggal 10 dalam rangka menyelisih orang Yahudi. Berdasarkan hadis yang diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika in itu jika aku masih hidup ila qabilin itu salah cetak ila qabilin sampai tahun depan la asumanna tasi'a bisa aku akan puasa pada tanggal 9, maksudnya plus 10. Summa kemudian di antara perkara yang Allah takdirkan pada hari Asyura 10 Muharram adalah cucu Nabi Al-Husain radhiallahu anhu dan Husain serta saudaranya Al-Hasan adalah dua pemimpin pemuda penduduk surga. Keduanya memiliki keutamaan, kedudukan, dan dicintai oleh hati orang-orang yang beriman. Dan ini satu hal yang jelas. Allah takdirkan Husain terbunuh di hari Asyura, terbunuh dengan status zalim, dizalimi. Fatartaba ala dzalika maka timbullah dampak gara-gara peristiwa terbunuhnya Husain pada 10 Muharram nas atau kemunculan dua bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Yang pertama adalah bid'ah menjadikan hari Asyura sebagai hari manahah, hari bersenang-senang. Wa ma'taman ala qatlihi uh, eh, eh, maaf bukan manahah, maaf nauh dari katakan nauh Eh, hari meratap. Ya memanah hari ratapan wa taman dan hari duka cita karena terbunuhnya Husain tulman secara zalim. Lantas orang-orang pun kumpul pada hari ini untuk meratapi kematian Husain, memukul pipi, merobek kerah baju, dan berseru dengan seruan jahiliyah. Itu maksud dengan seruan jahiliyah, ratapan. Kemudian bid'ah yang kedua, kebalikan bid'ah yang pertama, menjadikan hari Asyura sebagai hari memberikan tausiah, memberikan kesenangan dan kegembiraan kepada anak-anak dan keluarga. Di antaranya adalah anak yatim. Sehingga oleh sebagian orang 10 Muharram disebut dengan Hari Raya Anak Yatim. Maka kemudian bagi-bagi kepada anak-anak hului makanan-makanan yang manis, to'am makanan, dan hal-hal yang zina dan hal-hal yang eh, bagi-bagi eh, hal yang memperbagus tampilan fisik dan semacam itu. Eh, Syekhul Islam Taimiyah di kitab Minhajus Sunnah mengatakan jadilah setan disebabkan terbunuhnya Husain mengadakan untuk manusia dua macam bid'ah bid'ah sedih wenauh dan merata pada hari Asyura bentuknya latem memukul pipi, surah teriak-teriak, buka menangis, atas dan e, membuat e, haus, wal insya dan membacakan al-marathi, sair-sair berisi duka cita. Wa mayufti ilaihi dalika dan dampak dari hal tersebut berupa sabis salaf mencaci maki sahabat dan melaknat mereka, memasukkan orang yang tidak berdosa dan bersalah ya, bersama rombongan orang-orang yang berdosa. Sampai dicaci makilah al awalun para sahabat Nabi. waktu kok dan dibacakalah cerita masra'ihi terbunuhnya Husain yang banyak dari cerita tersebut adalah bohong. Wa kana qastuman dalika dan maksud orang yang merintis hal ini membuka fitu fitnah yaitu perpecahan wal furqah dan perpecahan di antara umat Islam. Fa'inaha ada karena perbuatan ini merata bareng-bareng tanggal 10 Muharram tidaklah wajib, tidaklah dianjurkan dengan sepakat kaum muslimin. Bahkan itu adalah mengada-adakan al-jaza, kalau kesah dan ratapan meratapi musibah yang telah dulu. Dan ini adalah min a'zami ma haramahullah termasuk perkara yang paling besar yang Allah haramkan dan diharamkan oleh Rasulnya dan sebaliknya adalah bid'ah gembira dan gembira pada tanggal 10 Muharram dengan dijadikan sebagai hari raya semisal di tempat kita dengan sebutan hari raya anak yatim maka ini dua-duanya adalah bid'ah buatan setan. Kemudian dari Ibrahim An-Nakhai dari Al-Qamah. Al-Qamah mengatakan aku bertanya pada Aisyah apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yakhusu minal ayami syai'a mengkhususkan sesuatu minal ayam untuk sebagian hari. Aisyah mengatakan amal Nabi adalah amal yang kontinu. Dan siapakah di antara kalian yang mampu dilakukan eh, mampu melakukan apa yang Rasulullah mampu. Hadis ini juga dihatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini hadis yang bersifat umum, berlaku untuk semua ibadah. Tidak khusus, berkenaan dengan bab puasa. Sehingga boleh jadi musannif yaitu Tirmidzi rahimallahu taala membawakan hadis ini dalam judul bab ini masalah puasanya Nabi untuk memberikan faedah dari hadis ini yaitu rutinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala makana yasumu minta tawuin mengerjakan puasa tatawu yang beliau kerjakan karena semua amal Nabi adalah amal yang dimatan amal yang kontinu artinya Nabi merutinkan amal yang beliau lakukan pertanyaan Al-Qoma eh, perkataan Al-Qoma dalam pertanyaan kepada Aisyah apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhusu minal ayami syai'a maknanya apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan hari tertentu untuk melakukan amal tertentu, semisal sholat sunnah, puasa sunnah, atau ibadah sunnah yang lain. Dan jawaban Aisyah, amal Nabi itu kontinu. Artinya jika Nabi melakukan satu amal, Nabi akan merutinkannya. Dan amal yang paling Allah cintai adalah amal yang paling rutin meskipun sedikit dan kontinu melakukan amal yang sedikit dan terus menerus melakukannya lebih baik daripada amal yang banyak yang dilakukan oleh seseorang namun sekali dua kali kemudian berhenti. Melihat oleh karena itu yang bagi sepatutnya seorang muslim dalam masalah amal tatawu ya yang doa min dalika melihat-lihat mana amal tatawu yang mampu dikerjakan. Jangan overdosis dalam semangat semuanya mau dikerjakan namun lihat mana yang mampu sesuai dengan kemampuan badan, waktu dan yang lain. Tujuannya supaya tidak jemu beribadah kepada Allah karena Allah tidak bosan sampai seorang hamba itu bosan beramal. Dan Aisyah mengatakan, "Wa ayyukum yutiku maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiku." Artinya, Allah Azza wa Jalla mana memberikan nikmat kepada nabinya, diberi nikmat berupa kesabaran wal murabatah dan terus menerus beramal wal mujahadah dan mujahadah terus, eh, menerus untuk beramal yang tidak mampu dilakukan oleh yang lain. Maka jadilah beliau manusia yang paling sempurna ubudiyatan dalam penyembahannya kepada Allah dan manusia, manusia yang paling sempurna dalam kontinu dalam beramal wa isanan fihi dan manusia yang paling sempurna dalam memperbagus amal. Manusia yang paling sempurna dalam khusyuk dan dalam ikbalan peduli kepada Allah Jalla wa'ala atau perhatian kepada Allah Jalla wa'ala. Dari Hisam bin Urwah, dari bapaknya yaitu Urwah bin Zubair, dari bibinya yaitu Aisyah, Aisyah mengatakan, Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam dakhala alaiya masuk ke rumahku dan di rumahku ada seorang perempuan. Nabi bertanya, "Man hadihi? Siapakah ini?" Kultu, aku katakan dia fulana, seorang yang jika malam tidak pernah tidur untuk sholat malam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam komentar, "Alaikum minal a'mali matutikun." Adalah kalian mengerjakan amal yang mampu kalian kerjakan, karena Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Dan adalah wakana ahabba dalika ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang lebih disukai oleh Rasulullah adalah amal yang dirutinkan oleh pelakunya. Hadis ini juga diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Perempuan yang ada di rumah Aisyah itu ada yang bilang namanya Haula. Wa annaha dan Haula ini adalah min rahti ummil mukminin Di antara rombongan atau ini bagian dari keluarga atau mungkin kawan dari Khadijah radhiallahu anha. Ya, Fulanah yang latanamu alaila tidak pernah tidur di waktu malam. Artinya annaha perempuan ini berlalu waktu malamnya dalam keadaan dia berdiri karena Allah subhanahu wa ta'ala yaitu sholat. Sehingga dia tidak pernah tidur sepanjang malam. Maka Nabi katakan, Alaikum minal a'mali matutikun adalah kalian beramal yang mampu kalian kerjakan. Karena badan, betapa semangatnya badan untuk taat, maka sungguh badan itu tertimpa nasab capek, wataab capek, maka dia perlu rohah, perlu istirahat. Maka janganlah seorang itu membebani badannya apa yang tidak mampu dipikul oleh badan, badannya. Sebagian orang fi bidayati istiqomatihi dalam bahasa kita fi bidayati hijratihi di awal hijrahnya di awal dia berubah jadi orang yang istiqomah dalam kebaikan setelah dulunya orang yang lalai ya, orang yang jauh dari masjid dan yang lain maka di awal-awal insaf dan tobat yuhammin nafsahu ma la yutiku dia bebani dirinya amal yang di luar kemampuannya Summa ba'da ayamin kemudian setelah beberapa hari mulailah dia merasa kalau itu berat. Fayang kote akhirnya malah putus, tidak beramal, meninggalkan amal tersebut sama sekali. Fal munasib maka yang tepat dalam masalah bab nawafil. Bedakan dengan bab amal yang wajib. Dalam bab amal nawafil, hendaknya seorang itu mengambil amal yang sunnah bihasabim mayutiku sesuai dengan apa yang dia mampu. Setelah itu Dia bertahap dalam hal itu hatta yastada sehingga dia bisa ditambah. Sehingga bisa bertambah dan bertambah. Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Apakah kemudian Allah bisa disifati dengan sifat bosan? Maka jawaban Abdul Razak kaidah alusunnah dalam bab ini. Itu masalah sifat Allah adalah ibraru maja'a anillah adalah membiarkan apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulnya mimma yudhifullahu ila nafsihi yaitu sifat-sifat yang Allah nisbatkan kepada dirinya kita biarkan kamajaa sebagaimana apa adanya artinya dimaknai dengan makna zahirnya ma'a tanzihilai tabaraka wa ta'ala dengan tetap mensucikan Allah tabaraka wa ta'ala dari serupa dengan makhluk karena Allah itu laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir. Oleh karena itu komentar kita tentang kalimat ini sabda Nabi Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Komentar kita sebagaimana komentar kita tentang firman Allah Ta'ala. Allah yastahi bihim Allah mengolok-olok mereka. Sebagaimana atau Allah mengecek mereka dan firman Allah sakhir Allah minum Allah mengolok-olok mereka dan kalimat-kalimat semacam itu mimma huwa min babil jaza itu semua adalah babnya adalah bab respon e, adalah balasan ala wajil muqabalah untuk membalas dengan yang se, e, eh, sejenis mengejek Allah maka Allah ejek mengolok Allah Allah maka Allah Allah Allah bosan dengan Allah maka Allah bosan padanya maka bab, bab Mukabala, Maka tidak disifati, Allah tidak disifati dengannya secara mutlak. Allah punya sifat bosan, tidak. Namun harus, ya, mukabalahnya harus tidak hilang. Allah bosan terhadap orang yang bosan badannya. Dan amal yang paling Rasul cinta adalah amal yang dirutinkan oleh pelakunya. Karena amal Allah diutawi sahih sahibuhu yang dirutinkan oleh pelakunya. Meskipun sedikit itu lebih disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan amal yang banyak yang kemudian orang itu putus darinya. Dan dari Ahmas dari Abu Saleh. Abu Saleh bertanya kepada Aisyah dan Ummu Salamah. Amal apa yang paling disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dua istri Nabi tadi mengatakan madima alaihi yang dirutinkan. Wa in meskipun sedikit. Penjelasannya hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya dan hadis ini itu yu'addu dinilai sebagai satu kaidah penting dalam masalah amal sunnah. Yaitu hendaknya seorang muslim mengambil ibadah yang sunnah kedir yang mampu untuk dia rutinkan. Kemudian dari Asim ibn Humaid beliau mengatakan aku mendengar Auf Malik mengatakan aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu malam fashtaka maka Nabi bersiwak kemudian berwudu, kemudian berdiri mengerjakan sholat. Aku pun berdiri bersama Nabi. Fabada'a maka mulailah Nabi e, fastaftaha membuka surat Al-Baqarah. Tidaklah Nabi melewati ayat berisi rahmah kecuali Nabi berhenti untuk berdoa. Tidaklah Nabi melewati ayat adab kecuali berhenti lantas meminta perlindungan. Setelah selesai Al-Baqarah, Nabi ruku. Famakasa maka Nabi berada dalam posisi rukuk seukur berdirinya. Beliau ucapkan dalam rukuknya subhanadil jabarut wal malakut wal Kebiria wal azoma. Kemudian sujud seukur rukuknya atau selama rukuknya dan mengatakan dalam sujudnya subhanadil jabarut wal malakut wal Kebiria wal azoma. Kemudian di rakaat yang kedua Nabi membaca surat Ali Imran summa suratan kemudian rokaat ketika surat yang lainnya kemudian rokaat yang keempat surat yang lainnya yaf'alu misla dalika dan Nabi berbuat seperti itu ketemu ayat rahmah misalnya ayat surga berhenti untuk berdoa ketemu ayat adab atau neraka berhenti untuk meminta perlindungan hadis ini juga diatkan oleh Abu Dawud hadis ini kama wawati sebagaimana gamblang tidak memiliki hubungan dengan bab puasanya Nabi. Dan hadis ini akrab lebih dekat Allah alam dengan bab berkenaan dengan ibadahnya Nabi dan kiam lailnya Nabi. Eh, sahabat mengatakan aku bersama Rasulullah di satu malam. Rasul e, setelah bangun bersiwak kemudian berwudu. Maka di antara tuntunan Nabi, Nabi bersiwak sebelum berwudu. Ya, perhatikan bersiwak sebelum berwudu. Demikian juga bersiwak sebelum sholat. Maka dalam saya Muslim dari Abu Hurairah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seandainya bukan karena aku e, memberatkan umatku niscaya akan aku perintahkan mereka yaitu perintah wajib untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Dan tidaklah mengapa bersiwak di masjid. Ibn Taimiyah mengatakan, Adapun bersiwak di masjid, maka aku tidak mengetahui satupun ulama yang memakruhkannya. Bahkan sejumlah riwayat menunjukkan bahasanya salaf mereka bersiwak di masjid. Namun di antara kesalahan adalah seorang itu sibuk bersiwak sampai ketinggalan takbiratul ihram. Sampai ketinggalan takbiratul ihram. Dan apa yang dimaksud dengan ketinggalan takbiratul ihram? Ulama berselisih pendapat tentang definisi tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Ini, eh, di antaranya adalah ya, pendapat yang yang saya ingat saat ini pendapat penulis Mukhtasar Al-Fiqh Al-Islami ya, Sayyid Muhammad Tuwaijiri beliau berpendapat bahasanya disebut mendapatkan takbiratul ihram bersama imam adalah manakala uh, seorang itu takbiratul ihram sebelum imam membaca Al-Fatihah sebelum imam membaca Al-Fatihah, makmum ini sudah takbiratul ihram. Maka pada saat imam itu membaca Al-Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin dia posisinya sudah selesai takbiratul ihram. Nah, itu orang yang mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Misalnya terdapat hadis keutamaan siapa yang sholat selama 40 hari, 40 malam. Ini sholat lima waktu berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Maka tercatat untuknya dua kebebasan bebas dari nifak dan bebas dari neraka. Ini salah satu pendapat tentang pengertian mendapatkan takbiratul ihram bersama imam adalah sudah selesai takbiratul ihram sebelum imam membaca Al-Fatihah. Kalau sudah ya, sudah membaca Al-Fatihah, bahkan sudah amin, kemudian kita baru takbiratul ihram, maka orang ini mendapatkan rokaat bersama imam, namun tidak mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Maka kata beliau, di antara sebuah kesalahan, orang sibuk bersiwa sampai ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Kalau pakai penjelasan tadi, dia sibuk bersiwa sampai-sampai imam al-fatihah, baru dia takbiratul ihram. Nah, ini sebuah kesalahan. Maka dimulailah, maka Nabi mulai salat membuka surat Al-Baqarah, yaitu pada ahad dia mulai surat Al-Baqarah dari awalnya. Kemudian tidaklah melewati ayat ayat rahmah ataupun ayat azab kecuali berhenti dan berdoa. Artinya beliau hentikan bacaan kemudian berdoa minta pada Allah. Falau marah masalah maka misalnya melewati ayat isinya menyebutkan rahmah Allah berupa nikmat atau ganjaran atau macam itu Nabi hentikan bacaan, Nabi minta kepada Allah semisal kalimat Ya Allah aku meminta, meminta sebagian dari karuniamu. Kemudian yumdi Nabi lanjutkan bacaannya jika Nabi melewati satu ayat, melewati artinya membaca, isinya menyebutkan muka Allah, azab, maka Nabi menghentikan bacaan kemudian ta'awud. Misalnya mengucapkan Allahumma ini a'udzubika min sakhatik. Ya Allah ku berlindung kepadamu dari murkamu. Wa mislu dan semisal ini inna yakunu hanyalah terjadi karena men merenungkan makna kandungan Al-Qur'an. Amma idha kanal al-insanu adapun jika seorang itu cuma memperhatikan indahnya suara, indahnya al-ada penyampaian bacaan fakot saja wala amal dan tidak merenungkan fil ma'ani makna maka dia tidak akan e, terwujud darinya hal itu. Ini, Pokoknya kalau indah ya hanyut begitu saja. Yeah. Mau kemudian hanyutnya itu hanyut sedih ataukah hanyut ketika ayat itu adab ataukah hanyut itu hanyut gembira karena itu ayat rahmat tidak akan terjadi. Maka dalam hadis ini terdapat dalil disyariatkannya perbuatan semacam ini dan dianjurkan semacam ini. La siyama terutama dalam sholat sunnah. Yaitu berhenti ketika membaca ayat yang isinya adab untuk berlindung kepada Allah dari adabnya. Berhenti pada ayat yang isinya rahmah untuk meminta kepada Allah dari karunianya. Namun kesimpulan tentang masalah ini sebagaimana kata saya Musaimin, ini di, e, eh, bahasanya hal ini dianjurkan dalam sholat sunnah, namun dibolehkan tanpa disarankan untuk sholat wajib. Mengingat kaidah e, eh, yang beliau bawakan, yang dibawakan oleh Syekh Musaimin, bahasanya masabata finafli, maka e, masabata finafli ya juzu fil fardhi apa yang dianjurkan dalam sholat sunnah berdasarkan perbuatan Nabi itu sekedar boleh. Ini sekedar boleh untuk sholat fardu. Lain hanya dengan masa fil fardi. Maka sabata fil fardi. Maka sabata fil nafli. Apa yang dianjurkan berdasarkan dengan perbuatan Nabi dalam sholat fardu, maka itu dianjurkan untuk sholat sunnah. Thumma raka'a fa makatha raki'an biqadri qiyamihi maka rukuknya itu seukur bacaan surat Al-Baqarah utuh. Dan di rukuknya Nabi mengucapkan Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal Azuma. wahat ini adalah tasbih yang agung dianjurkan seorang muslim untuk mengucapkannya dalam rukuk dan sujud. Subhana artinya mensucikan Allah Jalla wa'ala dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Berupa naqais, sifat-sifat yang tidak sempurna atau bahkan yang jelek ya, yang tidak sempurna semacam tidur dalam hidupnya yang jelek semisal bodoh ya, atau yang lain demikian juga mensucikan Allah dari serupa dengan makhluk dan di antara nama Allah yang indah adalah as-subuh yang suci itu suci dari kejelekan dari aib dan yang lain Dil Jabaru diambil dari kata-kata Jabar dan salah satu nama Allah adalah Al jabar Al-Jabbar artinya Dhul Jabarut. Fahuwa maka Allah adalah Al-Jabbar. Ya, Allah di yujbir al-qulub. Yang salah satu maknanya. Yang makna Al-Jabbar adalah zat yang menambal hati-hati yang patah. Demikian juga makna yang kedua. Al-Jabbar dalam pengertian. Allah di yubetisu bi'a'da'ihi. Yang menghukum musuh-musuh Allah. Maka Al-Jabbar itu maknanya dua Pertama adalah yudbir al-qulub. Ya, menghilangkan kesedihan eh, orang-orang yang sedih dan galau karena dia adalah al-jabbar. Ya, dan yang kedua adalah artinya zat yang menghukum musuh-musuhnya. Wal malakut artinya pemilik kerajaan. Dan di antara nama Allah adalah Al-Malik, sang raja. Maka Allah adalah zat yang memiliki segala sesuatu. Wal kibriya wal azamah adalah dua sifat Allah yang khusus bagi Allah. Maka siapa yang mengklaim dirinya memiliki keagungan dan kebesaran, maka Allah akan mengazabnya pada hari kiamat nanti. Kemudian Nabi bersujud dengan sujud yang lama seukur ukuk yang beliau kerjakan. Di sujudnya Nabi mengucapkan subhana dil jabarat wal malakut wal kibriya wal azuma. Kemudian Nabi membaca surat Ali Imran di rakaat kedua. Artinya sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala berdiri untuk rakaat yang kedua, Nabi membaca surat Ali Imran utuh, kemudian surat demi surat. Artinya kemudian Nabi membaca surat demi surat. maka rakaat ketiga surat yang lain, rakaat yang keempat surat yang lain. Dan Nabi melakukan hal semacam itu di setiap rakaatnya. Artinya beliau rukuk seukur berdirinya dan sujud seukur rukuknya. Dan duduk dengan duduk yang sempurna seukur itu. Demikian juga bangkit dari rukuk seukur itu. Ya, demikian yang kita baca sembatan malam hari ini sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ba'da wa alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik